Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas mutu iman dan takwa kita kepada Allah. Bimtithalil awamir wajtina bin nawahi melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan marilah kita bersyukur karena kita akan segera tuntas melaksanakan ibadah siam di bulan yang mulia ini bulan suci Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman somahu wa qamahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi kayaumi waladathu ummuh." Maka barang siapa berpuasa dan puasa itu dilaksanakan dengan sempurna. Wa qamahu dan barang siapa selain berpuasa juga qiyamul lail, salatut tarawih dan qiyamul lail dilaksanakan dengan sempurna. Ghufiralahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kayaumi waladathu ummu seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa yang kita laksanakan satu bulan penuh itu merupakan latihan moral spiritual, al-imtihan al-akhlaki waruhi. Artinya setelah latihan kita bisa merasakan beberapa hasil konkretnya. Pertama, ma'asyiral muslimin kita bisa merasakan bahwa jiwa kita betul-betul kembali kepada fitrah. Jiwa yang fitrah itu adalah jiwa yang suci. Jiwa yang suci itu jiwa yang tidak sombong, tidak angkuh, apalagi sombong dan angkuh terhadap fakir miskin, terhadap anak-anak yatim. Karena di dalam bulan suci Ramadan selama satu bulan kita ditempah dengan lapar dan dahaga. Kita ditempah dengan kesengsaraan, penderitaan yang biasanya dirasakan oleh orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Maka ma'asyiral muslimin, hasil puasa yang didapat adalah jiwa yang lemah lembut, jiwa penyantun, jiwa dermawan, ketaatan dan keimanannya bertambah kuat dan meningkat. Hakikat kebahagiaan yang didapat bukan kesenangan duniawi yang penuh laknat dan maksiat. Percuma ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di hari raya nanti memakai busana yang bagus, lek dan mahal harganya, sementara hati dan jiwa kita telanjang tanpa busana ketakwaan dan keimanan. La'allakum tattakun. Percuma ma'asyurul muslimin kita punya uang banyak. Jutaan, miliaran, mobil mewah, rumah bagai istana, indah asri. Dihiasi lampu-lampu kristal yang menghabiskan ribuan watt listrik. Bermandikan cahaya rumah kita Sementara hati dan jiwa kita gelap gulita tanpa seberkas cahaya keimanan dan ketakwaan. La'allakum tattakun. Sebab ma'asyirul muslimin yang namanya harta, uang, kedudukan, jabatan bukan alat yang ampuh yang bisa kita jadikan standar atau ukuran kebahagiaan dan ketentraman hidup. Meskipun harta bertumpuk-tumpuk kekayaan miliaran, semua barang yang mewah kita miliki, kalau hati sering susah, hati sering gelisah, gundah gulana, menderita guncang dan terguncang tidak tenang, maka ini bukan namanya kebahagiaan, tapi sengsaraan, kesengsaraan, siksaan, penderitaan bagi kaum materialistis berjuis oportunis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, momentum Ramadan yang penuh barokah, momentum Ramadan yang penuh rahmat dan rahmat ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Insya Allah tiga hari lagi meninggalkan kita. Mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah sosial. Di samping kita juga memperbanyak ibadah yang sifatnya vertikal hablum minallah. Ibadah sosial adalah ibadah yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Sodakoh, zakat, santunan dalam rangka mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Perlu dimengerti bahwa kebahagiaan dan kesenangan kita nanti di hari raya Idul Fitri yang tiga hari nanti harus terkontrol. Kita harus melihat bahwa kanan kiri kita masih banyak fakir miskin, masih banyak anak-anak yatim yang serba kekurangan menanti uluran kita tangan-tangan para dermawan. Ijtahidu yaumal fitri fis sodakoti wa a'malil khairi minas salati waz zakati. Usahakan hari raya nanti dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak a'malul khair, amal-amal yang baik seperti baca solawat dan zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bawa puasa dalam bulan suci Ramadan yang barokah ini memberikan pendidikan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar dan jujur. Ketika kita puasa di dalam bulan Ramadan ini, siang kita tidak boleh makan dan minum, kita sabar. Sabar tidak berani berbuka di siang hari sebelum waktu maghrib tiba. Jujur, biar ada orang maupun tidak ada orang, kita tidak berani curang berbuka di siang hari. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hasil puasa di dalam bulan suci Ramadan yang sekarang ini akan berakhir, kita bisa merasakan bahwa jiwa kita betul-betul jiwa yang sabar dan jujur. Di dalam kaitannya dengan realita kehidupan kita sehari-hari, kita sering tidak sabar, kepingin cepat kaya tapi uang rakyat dirampok Kepingin cepat kaya tapi tidak sabar. Kerja jadi rentenir. Kasih hutangan ke sana kemari. Mencekik leher masyarakat. Menjadi lintah darat. Menghisap darah umat. Yang menjadikan ma'asyirul muslimin. Kadang rentenir-rentenir itu menggunakan nama syariah dan Islam. Istilah bunga diganti dengan ujroh. Kepingin cepat kaya tapi tidak sabar. Berkuasa tapi tidak sabar. Akhirnya ma'asyiral muslimin. Menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Sehingga teman jadi lawan, lawan jadi teman. Menabrak ke sana, menabrak ke sini. Bermain curang dan menipu orang lain. Kepingin cepat terkenal tapi tidak sabar. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Hasil puasa di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini yang akan berlalu meninggalkan kita, memberikan pendidikan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar dan jujur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang diberikan pahala tanpa hitungan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa puasa di dalam bulan Ramadan ini memberikan edukasi kepada kita agar kita menjadi orang yang jujur dan disiplin. Kalau kita tidak jujur dan disiplin di dalam puasa bulan Ramadan bisa saja kita minum dan makan di siang hari, toh tidak ada orang yang melihat. Kenapa kita tidak melakukan? Jawabnya karena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan kehadiran Allah dalam hidup, maka timbullah sifat jujur dan disiplin yang dibangun dari puasa satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jujur dan disiplin kalau dilaksanakan oleh semua orang, khususnya bangsa Indonesia dari berbagai profesi, pasti Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman hidup Pedagangnya kalau dia mau jujur dan disiplin. Tentu dia tidak akan mengurangi timbangannya. Petani kalau mau jujur dan disiplin. Tentu tidak akan menggarap sawah yang bukan miliknya. Pejabat kalau dia mau jujur dan disiplin tentu tidak akan berani korupsi, manipulasi, dan kolusi. Begitu juga orang kaya kalau dia mau disiplin, komitmen, jujur, disiplin, tentu pasti mengeluarkan zakat dan sodakohnya. Demikian juga ulamanya, ustadznya kalau mau jujur dan disiplin. Pasti berani mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Bukan sebaliknya yang halal dikatakan haram dan haram dikatakan halal. Yang mungkar dikatakan makruf dan ma'ruf dikatakan mungkar. Kalau semua orang mau jujur dan disiplin, pasti Allah memberikan ketenangan, kedamaian negeri Indonesia tercinta ini terrealisirlah baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa poin khutbah yang bisa disampaikan. Marilah kita memohon kepada Allah semoga kita Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Agar kita semakin lebih baik amal ibadah kita. Terutama setelah di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesucian hati kita. Kefitrahan hati kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan barokah bisa ketemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallah wa iyyakum minal muttaqinal faizin. Wa khasyarana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam Kalamullahi dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun. wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula sukufi Ibrahim wa Musa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin الحمد لله الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن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 Allahumma ja'al aidan mubarakan alaina. Allahumma taqabbal minna siyam. Allahumma taqabbal minna siyam wal qiyam. Allahumma taqabbal minna siyam wal qiyam. Allahumma ja'al ayyamana kullaha jawaiza wa'ida. Allahumma ja'alna lil khairi ahla wa lil ahli khairah. اللهم وفقنا لخير العمل وعمل الخير اللهم أصلح حال المسلمين بفضلك يا رب العالمين اللهم انظر لنا في جمعنا بعين رحمتك برحمتك يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين وانصرنا وإياهم على أعدائنا أعداء الدين وانصر أحكام شريعة نبينا محمد في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا وفي العالم الإسلامي كل يوم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم Washkuruhu ala ni'am yazidkum. Wala zikrullahi akbar. Wa aqimis salata.